Dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas suatu permasalahan di antara sekian permasalahan yang berkaitan dengan as yaitu berkaitan dengan celak mata, kemudian suntikan selain infus, kemudian sesuatu yang diteteskan pada lubang kencing atau saluran kencing ataupun lubang yang ada pada puting payudara dan juga pengobatan terkait dengan beberapa penyakit dalam tanpa melalui mulut. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang pendapat yang rojih, pendapat yang kuat dalam permasalahan-permasalahan tersebut yaitu bahwasanya hal-hal yang disebutkan tadi tidak membatalkan saum seseorang. Kemudian kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata beliau berkata amal jima'u fa innahu ihda syahwataini فجرى مجرى الأكل والشرب وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضاعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وكونه يضاعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan pembahasan atau keterangan yang terkait dengan al-jima. Beliau berkata, amal jima' adapun jima' fa innahu ihda ini maka sesungguhnya jima tersebut merupakan salah satu dari dua syahwat. Fajara majral akli wasyurbi. Maka kedudukannya seperti kedudukan makan dan minum. Syahwat atau dua syahwat yang dimaksud di sini adalah yang pertama, tentunya syahwat secara umum adalah sesuatu yang menyenangkan seseorang. Syahwat ini terdiri dari dua jenis. Bisa jadi sesuatu atau yang menyenangkan seseorang atau syahwat tersebut didapat dengan masuknya sesuatu itu pada diri seseorang seperti makan dan minum. Bisa juga syahwat tersebut dalam bentuk seseorang mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Yang kedua-duanya dapat menyebabkan rasa senang pada diri seseorang. Contoh jenis syahwat yang menyenangkan apabila masuk pada diri seseorang makan dan minum ketika seseorang dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus, kemudian dia minum air, maka akan terasa suatu kepuasan tersendiri pada dirinya. Ketika seseorang dalam keadaan lapar, kemudian dia makan, memasukkan makanan melalui mulutnya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, dia pun merasakan sesuatu yang nikmat atau yang lezat. Adapun jenis yang kedua, adalah dalam bentuk seseorang mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Di antaranya adalah ketika seseorang mengeluarkan mani dari dirinya. Terlebih ketika seseorang melakukan jima. Maka dengan sesuatu yang keluar dari dirinya tersebut dalam hal ini adalah mani seseorang mendapatkan sesuatu yang dia suka atau yang dia senang. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Ammal jima'u fa innahu ihda syahwataini." Adapun jima' maka sesungguhnya dia merupakan salah satu dari dua syahwat. Fajara majral akli wa wasyurbi, maka kedudukannya atau posisinya terkait dengan permasalahan saum seperti posisi atau kedudukan makan dan minum. Ketika makan dan minum termasuk pembatal dari saum atau terhadap saum seseorang, maka demikian pula jima. Karena kedua-duanya termasuk dari syahwat. Makan dan minum bagian dari syahwat Demikian pula al-jima' juga bagian dari syahwat. Waqad qala ta'ala fil hadith al-qudsi dan sungguh Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli ketika menjelaskan tentang keutamaan seorang yang saim yang melakukan saum dan mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sebab diperolehnya pahala yang tinggi atau yang besar tersebut dikarenakan seorang yang melakukan saum tersebut yada'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya wa ta'amahu dan meninggalkan makanannya min ajli min ajli karena aku yakni karena Allah Subhanahu wa taala fatarkul insani syahwatahu ibadatun maqsudatun yuthabu 'alaiha maka seorang ketika meninggalkan syahwatnya dalam kondisi dia sebagai soim, seorang yang saum, muncul syahwatnya, ingin menggauli istrinya dalam kondisi saum, kemudian dia bersabar. Dia kekang syahwatnya untuk tidak menggauli istrinya, maka ini merupakan ibadatun maksudatun. Merupakan suatu ibadah yang dicari oleh seorang yang saum yuthabu alaiha yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah mengekang hawa nafsu tersebut atau mengekang syahwat tersebut. Wa inzalul mani yajri majrul istifrag. Dan keluarnya mani dari seseorang ini yajri majrul istifrag. Posisinya adalah posisi al-istifrag Al-istifraq yang dimaksud di sini adalah pelampiasan atau pemuasan diri maka keluarnya mani dari seseorang sama posisinya dengan al-istifraq walaupun kalau dari sisi keluar sama keluarnya ludah dari mulut sama keluarnya ingus dari hidung tetapi berbeda rasanya. Orang keluar ludah dari mulut dari mulutnya biasa saja. Keluar ingus dari hidungnya biasa. Berbeda dengan keluarnya mani dari diri seseorang. Maka ini termasuk dari bentuk pemuasan diri atau pelampiasan. Fasaimu qad nuhiya an akhdhi ma yuqawwihi wa yughadhihi min at-ta'ami wasyarab. Maka Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Seorang yang dalam keadaan saum telah dilarang oleh Allah untuk mengambil atau melakukan atau memakan sesuatu yang dapat menguatkan dirinya dan menambah suplemen pada dirinya dalam bentuk makanan dan minuman seorang yang dalam keadaan som tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Karena ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan ijma' sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lalu fayunha an إخراج ma yudha'ifuhu wa yukhriju التي allati biha maka demikian pula seorang yang dalam keadaan som dilarang untuk mengeluarkan sesuatu yang dapat melemahkan dirinya dilarang untuk mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya yang sesuatu itu hakikatnya adalah bahan yang dia bisa bertahan ketika dalam keadaan saum tersebut. Wa kaunuhu yudha'iful badana yaj'alu ifsadahu lis-saumi a'zamu min ifsadil akli. Wa kaunuhu dan keberadaan perbuatan mengeluarkan mani dalam hal ini yang hakikatnya dapat melemahkan tubuh seseorang. Yaj'alu ifsadahu lis-saumi maka posisinya di dalam merusak som seseorang itu hakikatnya a'bam lebih besar min ifsadil akli daripada merusaknya makan bagi som seseorang bila ditinjau secara akal sehat. Walaupun secara nusus, secara nas sudah jelas bahwa semua itu diharamkan bagi seorang yang dalam keadaan saum, makan, minum, jima semuanya haram bagi seorang yang saum. Namun bila ditinjau dari sisi akal sehat, merusaknya makan dan minum pada seorang yang dalam keadaan saum tidak seberapa dibandingkan merusaknya jima yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena seorang yang makan dan minum ketika dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus di hari-hari saumnya justru tubuhnya tambah sehat secara tinjauan akal. Itu pun di dalam syariat telah dilarang. Lalu bagaimana perbuatan jima yang dengan jima itu kemudian menjadikan tubuh seseorang semakin lemah dibandingkan sebelumnya. Kekuatan inti pada dirinya dalam hal ini adalah mani keluar dari tubuhnya yang bisa membuatnya lemas, membuatnya lemah maka ini lebih bermadarat bagi saum yang dikerjakan dibandingkan makan dan minum. Ini bila ditinjau dari sisi akal sehat. Oleh karena itu ikhwan fiddin azzakumullahu jami'an. Berbeda muamalah syariah terhadap seorang yang makan dan minum saat dia melakukan saum Ramadan baik makan dan minum itu karena eh, tentunya makan dan minum di sini dalam keadaan disengaja berbeda muamalahnya dengan seorang yang berjima di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja makan dan minum saumnya jelas batal. Tetapi tidak ada keterangan dalam syariat ini untuk membayar kafar. Cukup bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menyatakan wajib untuk membayar kodok atas som yang yang yang dia tidak melakukannya tersebut. Berkewajiban untuk membayar som yang dia batal pada hari itu. Sedangkan yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja tidak lupa terdapat kafarah yang sungguh berat kafarah tersebut. Apa kafarahnya? Siapa ingat? Ya Bu Akil, apa kafarahnya? Pertama memerdekakan budak. Kedua berpuasa berturut-turut selama dua bulan. Yang ketiga, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Digabung tiga-tiganya atau bagaimana ini? Sesuai dengan urutannya. Maksudnya? Tak mampu yang pertama karena tidak ada budak. Maka yang kedua, som berapa hari? 60 hari atau dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan sengaja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ala kulli hal. Pokok pembahasan di sini adalah tentang penegasan haramnya jima bagi seorang yang melakukan saum di bulan suci Ramadan. Posisinya memang tidak seperti makan dan minum dari sisi kalau makan dan minum itu adalah memasukkan sesuatu, kalau jima mengeluarkan sesuatu. Kalau ada orang menyatakan lah jima itu kan tidak memasukkan sesuatu, enggak ada, enggak ada yang masuk, malah keluar. Kenapa kok mungkin? Nah, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu. Jima termasuk salah satu dari syahwatain. Tentunya dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan saum terdapat larangan tentang jima bagi seorang yang dalam keadaan saum di siang hari bulan Ramadhan Penting untuk diberikan batasan di siang hari bulan Ramadhan karena di malam harinya diizinkan dalam syariat ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggauli istri di malam hari bulan Ramadhan Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, "Wal ulama'u mutanazi'una fil hijamati. Dan para ulama berselisih pendapat fil hijamah tentang begam Al-hijamah tentang begam Hal tuftiru awla. Apakah hijamah tersebut membatalkan saum ataukah tidak? Wal ahaditsul waridatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ Sedangkan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Aftarul hajimu wal mahjum telah batal seorang yang membekam dan yang dibekam." Ini cukup banyak dan telah diterangkan oleh para a'immah, para imam al-hufadz yang mereka adalah para ahli hadis dari umat ini. Waqad kariha ghairu wahidin minas sahabati al-hijamah lis-sha'im. Lebih dari satu orang dari kalangan sahabat yang memakruhkan al-hijamah bekam bagi orang yang dalam keadaan saum. Wal qawlu bi annaha tuftiru madhhabu aksari fuqaha'il hadis. Dan pendapat yang menyatakan bahwasannya bekam tersebut membatalkan saum ini adalah madhab atau pendapat kebanyakan dari ahli fikih di kalangan ulama hadis. Wahai ulai akhassun nasi bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah orang-orang yang khusus termasuk orang-orang yang mempunyai kekhususan di dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwasanya seorang yang dibekam itu tidak batal saumnya. Mereka berhujah berdalil dengan apa yang terdapat di dalam hadis sahih min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan bekam dalam keadaan beliau saum berpuasa muhrim dan dalam keadaan ihram. Wa Ahmad wa ghairuhu ta'anu fi hadhihi ziyadah. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya dari ulama hadis ta'anu melemahkan tambahan lafaz wa huwa shaimun dan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya hadis ini memang sahih akan tetapi tambahan lafaz wa huwa shaimun ini adalah tambahan yang lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam dalam keadaan berihram. Adapun tambahan wahwa soaim dan beliau dalam keadaan berpuasa, maka tambahan ini adalah tambahan yang lemah. Waqalu mereka Al Imam Ahmad dan selainnya menyatakan ats yang bersumber yang tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu ihtajama wa huwa muhrimun bahwa beliau melakukan begam dalam keadaan muhrim dalam keadaan berihram saat melakukan haji wa bi annahu bi ayyi wajhin arada ikhraj ad-dami faqad aftara maka upaya apa saja yang disengaja untuk mengeluarkan darah dari tubuh terkhusus bekam faqad aftara maka membatalkan saum seseorang. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengangkat permasalahan bekam bagi seorang yang melakukan saum. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, saumnya batal dan pendapat yang kedua, saumnya tidak batal. Para ulama yang menyatakan saumnya tidak batal berpegang dengan suatu hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan saum dan ihram. Namun menurut para ulama yang menyatakan bahwasannya saumnya batal, saum diakibatkan berbekam itu menjadi batal. Di antara hujahnya, di antara dalilnya adalah bahwa tambahan wahwa saim adalah tambahan yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nampaknya Syekhul Islam bin Taimiyah di sini lebih condong untuk berpendapat bahwasanya berbekam dapat membatalkan som seseorang. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih di karangan para muhaddisin. Termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang selainnya. Yang berikutnya Syekhul Islam menyatakan wasiwaku jaizun bila niza dan asiwak yang dimaksud asiwak di sini adalah menggosok gigi jaizun diperbolehkan yakni bagi seorang yang saum bila niza tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Lakinna akan tetapi al ulama fi karahiyatihi ba'da zawal. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Setelah duhur, makruh ataukah tidak makruh. Adapun secara umum boleh bagi seorang yang som untuk menggosok gigi maka sepakat Perbedaan pendapat yang ada pada mereka adalah khusus menggosok gigi setelah selesai waktu sholat zuhur siang hari hingga waktu berbuka makruh ataukah tidak makruh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Walakin lam yakum ala tilkal karahiyah dalilun syar'iyyun yasluhu ay yukhassisa umuma nusul." umuma nusus siwak. Akan tetapi tidak ada satu dalil pun, satu dalil syar'i pun yang bisa dipertanggungjawabkan yang dapat mengkhususkan keumuman